Komentarnya nih Pak Alex. Itu yang pas itu Menteri Dalam Negeri itu pernah sekali mengajak selesai sama Ormas itu untuk melaksanakan pembangunan. Karena gini ya, satu lagi Kapolri yang baru sebetulnya harus menyampaikan itu. Ada satu hal, saya orang IO, kalau mengurus izin keramaian itu, itu harus mengeluarkan uang banyak. Sementara kalau mau demo seperti buruh sekarang, itu lima rupiah pun nggak ada keluar uang itu jadi sehingga orang-orang yang hidup sekarang tanpa ada pekerjaan mendingan jadi koordinator demo kan nah jadi kalau diajak untuk membangun bangsa ini saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri terima kasih terima kasih Pak Alex pagi pagi pagi silakan komentarnya Pak Adi kalau maksudnya mengelola pembangunan daerah dalam arti mengelola pengawasan keuangan daerah itu silah-silahkan aja. Tapi yang praktek yang terjadi adalah eh, organisasi massa seringkali ngurusin perizinan suatu usaha yang membuka usaha ditanya izinnya kewenangan dia apa dan sering-sering begitu ya jadi ujung-ujungnya ya kita tahu lah apa gitu kan jadi ini sering-sering menghambat kalau swasta harusnya tidak menjadi urusan dia karena kita kan sudah berurusan dengan pemerintah. Jadi eh, kalau dia mengurusin lagi, eh, apa namanya semacam organisasi massa yang ngurusin perizinan perusahaan yang swasta, itu saya kira itu nggak nggak benar itu akan akan kacau jadinya. Jadi kalau keuangan daerah silakan, tapi ini ini kalau kita berikan seperti ini peluang eh, organisasi massa ini banyak orang mendirikan organisasi massa yang ujung-ujungnya mereka tidak produktif gitu loh. Jadi semua jadi calo, jadi penekan orang, jadi calo, jadi eh, tidak produktif lah untuk bangsa ini. Jadi menurut saya harusnya pemerintah lebih membuka peluang kerja kepada mereka. Arahkan mereka untuk kerja yang produktif, jangan arahkan mereka jadi organisasi massa atau organisasi jenis-jenis itu yang ujung sebenarnya tidak produktif buat bangsa ini gitu loh. Jadi jadi calo, jadi kerumun-kerumun gak jelas ngopi-ngopi aja lah itu kan kerumunan sering buang-buang waktu untuk hal-hal yang seperti itu gitu loh nekan-nekan ya, cari duit di mana cari duit mana gimana caranya umumnya mereka begitu nah sih Terima kasih Pak Adi. Kita ke penelpon berikut Pak Edi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Uh, atas statement Mendagri meminta Pemda bekerja sama dengan organisasi massa, saya kira tidak ada masalah. Cuman tidak untuk DKI saya berharap Bapak Jokowi dan Ahok ini agar strike Jangan macam-macam bekerja sama dengan swasta Ikuti aturan main Jangan melibatkan organisasi maca Sepanjang itu kemungkinan menimbulkan masalah Karena di DKI kita sudah tahu Ada organisasi maca yang kerjanya ngutipin biaya merusak eh, fasilitas umum dan lain-lain dan kebetulan waktu itu termasuk eh, Mendagri menyebutkan salah satu organisasi tersebut saya berharap jangan melibatkan organisasi massa yang kemungkinan menimbulkan masalah di kemudian hari dan tetaplah berjalan pada peraturan perda dan undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Mitra bisnis Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menghimbau pemerintah daerah agar bisa bekerja sama dengan ormas untuk mengelola pembangunan daerah. Apa komentar Anda? puluh selamat pagi Bu Wibi. Ya yang penting dananya jangan dikorupsi aja Terus anak-anak jangan diajarin cuma berorganisasi Tapi mereka banyak dikasih keterampilan menciptakan kamera Mendagri itu menghina aparatnya sendiri. Di situ kan udah ada RT, RW, udah ada hansip segala macam. Buat apa ormas? Organisasi masyarakat untuk apa? Mereka cuma ngalong hidup Yang penting punya keterampilan. Bisa bikin kue, bisa bikin roti, bisa bikin eh, sesuatu yang berguna gitu loh. Bukan organisasi Yang penting dananya jangan dikorup aja itu Terima kasih Bu Ibi Kita ke Pak Yan. Iya. Pak ya. Pernyataan itu, pernyataan, itu pernyataan yang aneh itu. Aneh sekali ya. Jadi membangun daerah itu kan sudah ada komponennya, ada pemerintah daerah, ada LSM mungkin, ada eh, swasta dan sebagainya. Kenapa ormas? Ormas kan arahnya politik nantinya, sudah ada salurannya ya. Jadi menurut saya kalau untuk kasus-kasus yang bersifat eksekutif seperti ini salah besar kalau melibatkan organisasi masa bikin ribet itu ya. Pak John, selamat siang. Siang. Komentar Anda? Saya heran zaman pemerintahan SBY ini Dari mulai presidennya sampai menteri-menterinya semua Kan banyak bacot aja Kerja nggak mau, apa nggak mau Cuma bikin posisi, bacot ini yes, korupsi kerjanya begitu aja bacot masyarakat Terima kasih Terima kasih Pak John, Pak Andre siang Ya, uh, saya melihat ini uh, menteri kita kelihatannya ada sesuatu uh, eh, di diancam mungkin sama organisasi sama organisasi massa juga timbul ketakutan ini eh, tidak beresan seorang menteri ini takut diancam oleh organisasi organisasi yang yang bertebaran organisasi masyarakat gitu ini kayaknya ada suatu sesuatu yang di disembunyikan oleh menteri kemauan pasti seorang menteri diancam oleh preman takut sehingga mengikuti aja kemauannya organisasi ah, masa itu haruskan dia mempunyai power yang kuat ya seorang menteri itu dia yang mengendalikan bukannya ah, menteri ini dikenalikan oleh uh, seorang organisasi mata atau kebanyakan kan organisasi mata itu banyak uh, pengikutnya preman itu ya itu aja terima kasih Bu Terima kasih Pak Andre. Pak Hartono, selamat siang. Selamat siang, ya. Komentarnya Pak? Saya pikir ini sih menteri sudah kehilangan akal tuh. Dia ngerti ya sih organisasi. Organisasi ormas itu itu kan e, non-struktural kan. Gimana mau dilibatkan gitu loh. Masa seorang menteri punya komentar kayak gitu? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Hartono. Kita ke Pak Jackson siang. Iya siang eh, Tadi pagi ada penelpon yang bilang ada beberapa Dia lihat ada beberapa ormas yang positif Nah kalau komentar saya sih ke Beberapa ormas yang positif juga berguna Untuk memajukan eh, bidang masyarakat setempat Mungkin maksudnya Pak Menteri itu Kita pilih beberapa ormas yang positif Tahu kondisi uh, beberapa kondisi masyarakat ekonomi di sana mengenai pembangunan. Kalau misalnya ormas yang, ormas kan banyak ya Bu, kalau misalnya ormas yang tidak positif itu ya tinggal ditindak secara hukum, apa yang mereka bisa uh, berbuat, apa yang tidak. Tapi kalau ormas positif ini yang baik-baik itu justru sangat berguna sekali gitu. Mungkin wakil-wakil dari ormas positif yang pintar, yang jenius, bisa disekolahkan mungkin ke ibu kota atau bahkan ke luar negeri untuk membantu eh, pemerintah setempat atau berdasarkan otonomi daerah. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Jason, Pak Pak Irwan, selamat siang. Selamat siang, Bu. Saya cuma mau bilang Pak Gamawan Fauzi kurang kerjaan kali yang urusan daerah mestinya biarin aja daerah kan protokolnya sudah ada gitu. Terima kasih Bu. Pak Dede. Selamat siang Mbak. Selamat siang Bapak silakan. Pak Gamawan, Pak Gamawan. Ini kalau mau ajak kerjasama ya mesti jelas dong siapa organisasi masanya kalau organisasi masanya yang biasa suka merusak ya kan mengatasnamakan suatu agama tapi nggak menampilkan citra yang baik ya siapa yang mau kerjasama sama dia tapi kalau dia kasih tahu oh organisasi masa yang punya kriteria seperti begini loh yang dia kerjasama Nah orang mungkin mau Jadi kalau ngomong itu harus jelas Sebagai menteri, terima kasih Oke, Pak Hari Ya, siang ya. Siang, silakan Ya, menteri yang satu ini aneh ya benar Yang seperti yang belum tahu Organisasi yang macam apa Kerja sama yang bagaimana Kayaknya provokator Menteri Terus satu lagi KTP katanya kalau gagal dia mundur Saya ingat banget tuh Sampai sekarang KTP saya belum jadi sudah setahun lebih masih banyak di, di sekitar rumah rumah saya itu belum jadi terus kenapa gitu loh terima kasih oke Pak Kris ya silakan ya saya mau menanggapi yang tadi yang pertama sebetulnya ada betulnya supaya nanti kan suara-suara dari organisasi yang bisa Pak Menteri rekrut bisa bermanfaat di kemudian hari dan begitu saja Pak ya baik